Yang baca. Yang belum. Dilanjut baca. Fadal, ini ada pengerasnya? ya ha ta ha Taib ha antum lihat ada dua penulisan atau tiga penulisan. Ada ha yang ditulis secara tersendiri. Taib. Kemudian ada ha yang disambung dan yang disambung memiliki dua bentuk. Ada yang memakai bulatan dan ada yang tidak ya, yang terakhir tidak memakai bulatan. Maka tetap itu semua dibaca H. Bisa dipahami? Ini ha yang disambung ada dua. Ada yang memakai bulatan, ada yang tidak seperti yang terakhir. Itu semua diucapkan dengan H. Berbeda dengan tak marbutoh yang bulat. Dia dibaca ta ketika berharokat. Ya. Dia dibaca ta ketika berharokat. Tetapi ketika dia wakaf, ya, maka dibaca ha. Ketika wakaf saja dibaca ha. Taib. Seperti al-qari'ah. Ya, hukumnya di ha ketika wakaf. Taib. Berbeda ketika dia berharakat maka hukumnya ta. Sehingga memiliki sifat hamus. Berikutnya. Berikutnya. nun ta ha ya ha ba ba ha alif ba ha جيم دال طيب خاء ذال راء زاء جيم راء أيوة احسنت بريكوتي خاء زاء راء زاء يا راء za sin Taib. ra dan zai atau za juga memiliki dua penulisan ya ada yang seperti bulan sabit ada yang seperti di sini sama ya itu dua penulisan ra dan za Taib. berikutnya shin sin lam Shin Lam Sod Sod Sod Mantul ujungnya Terus so, Sod Dot Sama mantul juga dot Ewa To Ewa Berikutnya Zo Sod Ba Po Ba Do Dod Alif ذا alif ايوه ain طيب berikutnya غين همزة عين زاء غين راء صاد عين ضاد غين Baik, berikutnya ba waw dal ta dal zal alif waw Ya. Hah? Eh. Ulangi dari pertama. Ba wau hmm? ain dal Tayyib. ta oin dal terus alif hmm ada alif yang teranggap bukan alifnya tapi yang di atasnya Hamzah. Hamzah. Terus? Hamzah. Sama. Hamzah. Sama. Fa. Tayyib. Tiga di sini ya, dibaca dengan Hamzah. Jangan antum tertipu alif ataupun waw ataupun ya. Tapi karena di atasnya ada Hamzah, maka semuanya diucapkan dengan Hamzah. Ya, semuanya diucapkan dengan Hamzah. Taib. Berikutnya. Kof. Wow. Wow. Wow. Kof. Wow. Kof. Wow. Fa. Wow. Fa. Kof. Lam. Baik. Terus. Kof. Fa. Lam. Ya. Fa. Mim Mim Ha Mim Baik, Antum lihat di sini Mim ada tiga penulisan Ya Ada tiga penulisan Maka ini semua adalah Mim Bagaimana ketika Kesendirian Tersambungkan Sehingga ini bentuk Mim Kapan pun Antum menjumpai Ya kalau faham ya ada berapa bentuknya Maka tidak akan keliru Baik. Terus lam mim ta mim ta mim ta Baik, santum. Itu dihafal insyaallah untuk dars yang ketiga ini mulai kita mengeja. Baik. Mulai kita mengeja. yang karena masuk kepada tatbiknya. Pelajaran yang ketiga ini adalah al-hurufu al-muqatta'ah sebagai tatbik praktek dari apa yang telah berlalu. Sehingga jika lo faham yang pertama dan yang kedua, yang ketiga mudah. Insyaallah prakteknya yang ada di dalam ya, Al-Qur'an. Allah taala alam subhanallahi wa taala